Bismillahirrahmanirrahim. Dok niku fa idza nukira fin nakur Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira fin nakuri fadzalika yawma idzi yawmun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summayat yatma'u an asid kalla innahu kana li ayatina anida Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha nukiro mongko nalikane dan sebul Apa finnakuri ing dalem sangkakala utawi ing dalem trompet Ainu fi khotik sewes den tiup den sebol apa fisuri apa kalau utawi trompet. Wah wah utawi ikilah keadaan iku nakru nakur utawi nukiro fin nakur niku. Iku alkornu. wah al alkornu. Jadi ku maksudnya sebentuk nopo ya. Aslimana koron niku sungguh niku. Disangkakala niku trompet. Anaf kota saniyah ing dalam Eh, penyebulan sing kaping pindu, Nggih niku pun penyebulan kangi baas kangge tangisan. Fadzalika mongko te mengkono-mengkono waktu nagri, eh waktu nagri kese waktu katiu petrompet Yauma idzin ing dalem dinane mengkono-mengkono nukiro finagur. Badalun mimma qablahu. utawi iki iku dawuh iku dadi badal mimma sing perkara keblau kang sringe ikilah dawuh al mubtada'u rupane dawuh fadzalika niku mubtada wa bunya lan den mabni napa ikilah yauma idzin li idhofatihi li ya ghairi mutamakkin krana diidhofanane lafat dalik utawi napa ila ghairi mutamakkin maring sing ghairi mutamakkin wa khabarum tadai te khabare mubtada iku yaumun asir iku dawuh yaumun asir iku yaumun iku dina asirun kang angel banget wal amilu te sing ngamalno fi ida ing dalem ida iku ma perkara dalat kang nunjukno ali ing atase ma pal jumlah tu jumlah Kalau balik ini malah ini masalah nahwu Yauma izin jadi fadhalika nu rujuke teng waktu nakri. Waktu nakri ini nggih yauma idzin di sini dadi badal maqbul al mubtada. Wa bunyalan den mabna'na apa yauma. Li idhafatihi lahu mutamakin. Alal kafirina istatta tekse banget apa al amru apa urusan. Alal kafirina ing atase pira wong sing kafir. Maksudnya banget sepundi Wiru yasirun Iku dina sing ora gampang Tidak mudah fihi ku tetep ing dalam dawuh alal kafirin maksudnya napa menyebut kata kafirin dilalatun te no utai dalalatun misal diwaca dilalatun te dalalatun ala annahu ing atase saat temene iki yaum iku yasirun iku dino sing gampang alal mukmin ing atase wong sing mukmin kabeh e usrihi tegese ing dalam angele ya terus zarni waman kholak tuwahid. ini kumpul mulai masalah uh, asbabin nuzul sing kaitane dunya mulai napa zarni waman kholak tu napa wahida aku lo terang no sidik kita terus uh, kula terangno tigang tahapan gitu. Jadi ya ayuhal mutatsir niku khitab pada Rasulullah. Gitu. Terus fa idza nukira fin nakur niku mbakas al yaumul akhir. Gitu. Terus yang ketiga mulai dari waman kholak wahidan niku balik teng keterangan kayak apa Rasulullah menghadapi lawan. Darni yaman kholak wahidan itu kayak apa kata sepunti Rasulullah ngadepi Allah lawan ya niku tiang-tiang sing e, dalam semua hidupnya itu pun digunakan ya untuk melawan Islam ya tapi melawan kanjeng Nabi. Bunda ini kalau terang sing kalau wajah wau. Faida nuki finna kuri fadzalika yauma idhi yaumun asir. Alal kafirina khairu yasir. Terus menurut versi-versi sing kita dengar dari guru-guru dari para kiai. Rata-rata niku periode kiamat ya, periode kiamat kubro ini kiamat-kiamat e, eh, setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan terus dados kiamat kubro. Terus kedua niku bahas ini kuis sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yaumatar jufur rodifah, rodifah, tasawuhan nabo rodifah. Kulu bu yauma idin nabo wajifah. Ini sami standar. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebut trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil ini sudah di mulut <laughs> jadi wis di mulut karek napa nyebul dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat nah jenang tangklet dari diinformasikan dekat. Yeah. Ibn zaman gak salah paham ya. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang mampun sewu patang atus walulikur hijriah hampir 16 abad ini kemauan ngangge tahun, tahun hijriah tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang dan nah, ini pentingnya satu metode ilmiah rata-rata mufasir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti nopo dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufasir mengatakan fa inna kulla atin karena setiap yang akan datang pasti dihukumi dekat. kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. <laughs> eling tok nih apa? Grogi karena kita yakin itu pasti apa? Terjadi. Gitu. Itu satu satu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia Umur dunia wingi kalau mau teng kompas versi kompas tuh sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa enggak tau enggak dinosaurus mawon sekian ratus juta artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu itu misalnya kiamat itu satu miliar lagi ya dekat karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih tiga miliar tiga miliar gitu ya. Nah, kalau setuju metode ketiga nih. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalam hil basari ya akro. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok itu pikirannya kok bisa mecah nondok itu nak bar grogoti rong wulan lagi sono apa? Jahe nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan, artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kokoh ini kok hancur ngenteni global warming ngenteni pemanasan global ngenteni macam-macam nak cairan Afrika meleleh nak sistem bumi tata surya sudah hancur sistem galaksi sudah Ibu acara menuso, jadi dengan segala ilmiahnya menuso, bayang no kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirannya tak mulai ke pojok di endi sing paling lemah, di sing. Ya cara sampai mbok kites mulai kon diwe ya pet Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu konti supaya rubah. Eh tapi nganggo bom atom cek mbok dakok endi wae apa, Hancur. Ya. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika ala wahi napa? Yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala wa yasir. Wa kana dzalika 'ala wa apa? Yasir. Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun klub kan ya memang enggak masalah kan. Cik Allah cerita parek, cek gampang urus urusannya pangeran. Kita ora usah melok meh. Pangeran amatu mokonge nak ngendikan la yusalu amma ya wa hum yusalu ini manusia wae sering analisis pangeran teori ini manusia ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dia analisis bek sesuatu sing hadis sing sekarang sing profan sing rusak Makanya panca, para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali azali. Ini wow, contoh paling gampang nih wow bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu padahal pangeran buatan buta ruang buatan buta apa waktu ini gue mau nopo ya contoh termudah itu contoh termudah jika kita nganggep kiamat itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian kayak laut laut tuh ngalami rob itu setiap tahun tuh sekian senti kalau sekian senti kali sekian ratus tahun berarti begini pemanasan global ya gitu kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains tapi itu kan hitung-hitungannya menuso gitu. tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh ya. Ketika dulu wong nak nandur gabah nanti wolong ulan nanti enam bulan terakhir enam wulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak uang jumlahnya tambah terus terus gabah iku panene 6 wulan iso kelaparan dalam ana penemuan ilmiah sing iso telung bulan. Sehingga zaman manusia sidik sering telat beras, sampai uang mangan jagung bekatut. Saiki uang pirang-pirang ratau telat nopo Beras. Padahal si pakar-pakar pangan semat grogi, <laughs> jangan-jangan karena jumlah uang akeh telat nopo Beras. Masalah tempat ge ngoten itu tumbale wakil tanah rata tambah sampean udah manggon. Tapi manusia lewat modernnya itu bisa nggawe rumah tingkat rumah susun. Uang modern ada sing jual jalan manggon memaras pemanggun Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop, itu ya, ya rawan apa? Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus gitu Bisa di bisa diantisipasi terus. Ya, Mengenai istilah Quran nak ngenyak menuso niku. Walana, walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna menal minal hayatid dunya. E, paling banter manusia itu mau ya menal minal hayatid dunia Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter. Nah meriksa saiki lara apa mah mah mergo mangane ra tertib ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib itu lahir mah sekarang ini namanya mah tapi bagi keluarga itu mungkin oh, tertib piye tertib butuh ekonomi tertib penghasilan tertib penghasilan tertib kan tentu itu nggak dianggap masalah mah masalah ekonomi orang dianggap masalah mah tapi dianggap masalah apa ekonomi lah nanti bagi yang lain, bagi yang lain sing ahli sarap, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa sarap itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah nak kondisi sarapnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, nggak pati rawan kena apa? Penyakit. Bahwa itu kan sudah tiga versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat ya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin akan rusak. Kuluman alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing sing nglakoni. Untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubur. Kowe semua tek ning jero kuburan balungmu sak walang-walang. Wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nang gitu bunga-bunga wong akeh kancane apa nah, kiamat Kiamatem dhewe rak mati dhewean. ong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak coro sing dahsyat itu koyo koyo nak bumi rubuh atau bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni sampe mau Sampean jajal lah tak pendem dewean. baik biasa-biasa ya, cara sampean tetap bagi sing pendem tuh pernah biasa loh. tetap peristiwa bes besar. Sampean pendem tiang. Cara sing pendem ya biasa ya, pancen wong duwe nyawa pendem ya mati, tapi kanggo sing pendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu tidak harus nunggu kiamat kubro semua yang dialami oleh manusia. Tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar besar, maha besar. Kembali kok kelaparan, kelaparan saya mulai buning TV ngenteni busung luapar rong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi di individu yang hari itu sedang lapar ya, ya ngeri tenan lah diberitakno lah ya ngeri. Wong karena dia bener-bener ngalamin apa? Kelaparan. Nah, makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat tuh sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau ra'ai lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat tuh sekarang ndak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono baat nunggu swarga napa neraka kenapa ya itu tadi bagi orang yang khosyahnya tinggi orang-orang yang pada kelas iza zikirawah wajilat akhirat tuh sekarang sampai nanti ya akhirat besok ya akhirat lagi hari ketiga ya akhirat lagi sampai kita mati ya akhirat lagi sekarang pun akhirat lagi maksudnya gimana bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol suh tubuh Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suh tubuh Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat artinya untuk untuk trauma tentang neraka untuk menikmati surga itu ya dimulai bener-bener sekarang artinya neng suwargo yang tak golek ya ridhani Allah neng rokok yang tak wedeni ya suh sekarang juga kita juga begitu sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suh tuwa sing paling seneng ya ridha ridho Nah, akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirat yang kue kue ku wedi pangeran ngenteni mati mergo ning kuburan dhewean mergo ditangisi mutin ki ya saiki dhewean ning kuburan Serano dulur ra ana sanak lha apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia ana dulur mana tukaran ana bojo malah ge saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ana anak lha ana anak ya geger malah mbek anak ya mutin ya ilmiah apa Eh, <laughs> betul itu pak menangnya dewe, jadi dia ngelakoni rutin. Ya kan? Apa nak dhewean terus lara kan mboten mesti to. Ada kok anak bojo zaman ning donya malah kadang anak bojo ya masalah tenan. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisap Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisap itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisap Makanya sampai Rasulullah ngendikan khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe iku ngitung awakmu yo ya saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu belum sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti benar belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat itu biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah dianggap biasa. Karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suh suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah, anakku ya ora wajilat bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ketemu pangeran jen giyen to. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lha iku jenenge kalah innahum arabbi yawma idil lamajubun. Mencen bekicap uripe bek napa? Jogeman utek ngene utek elek. Jogeman urip. Duh koyo apa menang ning akhirat gak sewangu, kok ketemu pangeran. Wedi ngono ora usah ngenteni esuk mbe. Ya saiki detik ini juga. Paham? Ya? Nah, sampean Niku rak makom sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jeneng aturane kudu ngono. Iki aturan ora senengane kok makom-makoman. Nah, NU nak kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin inamal mukminun standar idza dzikrullah. Wajilat kulubu. Ora ana inamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Nah, sing terang al wali dari makom itu, nak wong am makom ndek. Besuwe nak wali dhuwur wong am Tapi iku kewajiban iku kewajiban. Ini masalah-masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Jadi sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sang wopong ini. Ini udah usah khawatir. Nah aku wedi tenan mbek mulai sekarang, mulai detik ini juga. Mulane bener kanjeng Nabi. Jadi Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Antak budawah ka anak kataroh. Berarti wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi gawe ukuran antak budawah ka anak kataroh. Sekarang juga kalau kamu ibadah nih Allah seakan-akan kamu melihat Allah ka anak Allah. Setiap saat ketika kita ibadah iku budilah ka anak Allah. Taruh. Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg ya mulai saiki ora usah ini, kiamat, ora usah ngenteni memene mungkar nakir. Wedi, nggih Jawa nyerang nang mungkar nakir. Kan kuburan wis dhewean kalau mungkar nakir dari siunge wis sakmu ini. Guwadane sakmu ini. Malaikat mungkar nakir, malaikat paling ramu tuh, malaikat ora paling ora penting. Malaikat paling sering paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Ya mudune wani ngenyek, teng talken-talken nak mesti ngoten. Ida ja'aka malakani falayus ijaka walayur hibaka. terus akhirnya fa inna huma abdun min abdillah wa kholkun min khol kila koyok kue. Eh mudin itu nakalan, Baru cerita dari malaikat mukar nakir udah sat. Pokoke serba ngeri, serba dah. Tapi kayak jangan ndredeg, aja gemetar. Itu ya fa huma min kila. itu ya makhluk koyok kue. Jadi gagai beda jebule dinyak fa inna huma khalqun min khol. Lah nek wis makhluk mulai awal ya kan ini ora biaya-biaya itu kita ini kan paradoks. Di satu sisi diceritani mungkar nakir sungai sak mene mene gadane sak mene sak mene ben wong wedi. Jebule kok diarani kowe aja wedi. Mergo iku ya falcon sing ayo sing dimaksud tuh piye? Eh itu kan eh maksudnya piye to Mbah Mbah? Nah cara kula ya mungkar nakir ya, biasa mah, mungkar nakir malaikat tuhan malaikat ya, biar aku kula ya, biasa bisa sama. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mekar nakir biasa-biasa mawon kula niku Ya man anta niku. Mana yo piye? Mari ke Jawa ke sungai, mari kadang mondok orang alim boyong terus fatwa mari perkara. Mondok mau ngopi-ngopi mulai tetep fatwa kan dijelok akhirnya Akhire fatwane ora karu karuan. Wadang ngomong A, ngomong B, ngomong C gak tau konsis. Dan ruwet kabeh, rumus ilmiah iki Jawa ruwet. Hmm, untung jak nek kiai kaya kula Seng isong lurus nglurus. <laughs> ya itu tadi ya, kalau jenengan ngelihat akhirat ya. Kita ini kan terbiasa ya, dengan terminologi kiai kuno gitu wow. Bayangno kiamat itu dahsyat. Bayangno baat ya dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga yaitu kedahsyatan zikrullah idza zikrullah wajilan kulubu begitu terus sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten Allahu nazzal al hadis kita bermutasyabih masaniyah tak syair rumin hujuludul ladina khsaunan apa Allah itu menurunkan satu kitab ini ku Quran sing wong wong wedi ning pangeran mesti tak syair atine begidik ndredeg Kulo nu apal Quran ini buat nanti kuat mau Quran khatam. Mulai rian jangan kulo paham. Kulo mulai kelas lurus sanawi wis pak. Itu memang nggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu tuh banyak. Sauri puri puri atau khatam Quran. Malah sih rata maca Quran berarti pirang birang Gagar buka itu terdetek. dedek. Lara <laughs> kowe ra maca mergo males. Mergo SPKI itu utekis kapital ya. <laughs> Utekis kapitalis. Eh, pamane rugi aduh semalah. Qur'ane itu dienggo jimat. Eh Qur'an ning kiye Jawa iku wis ora kaya fungsi Qur'an sing taksair lho. Qur'ane iku wis disekat-sekat. Yasin gue wong mati. Oh, Wakiah nggo urusan res rezeki. Ku sing marah sapa dhisik-dhisik. Padahal dulu artine waqiah idza lewak waqiah laisa liwaqatiha eh, tiba khafidhu ora masalah kiamat idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu basah. Oh, kan yo ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin kayak ngoten. Yasin tuh termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi digendak wong Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalaminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala sirotim mustaqim. Jadi kemarin nah, Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dak dakwah. Tapi orang janjian sok juwa sepakat Yasin gue mati wakiah gurusan rezeki. Takoki disi orang ngarep. Mbok sing tau mondok Mekah oh, takoki ra roh. Bila perlu malah ngritik. Iku dhaif mau nduk mbah. Ya panjer ana hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam itu ya di versi dewi. Cuma ya orang anti kok ada lah, memang masih ringan. Eh diam-diam kini udah aliran kepercayaan kan. Orang Orang nganti kalau iki ada ya, tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering gaya versi piam piam. Ini orang-orang janjian kembar. Ya kok sendak kepewangan, oh, Mesti miring ya, nyekeli. <laughs> nyekeli gawe bekasnya Nabi Adam sing jari ilang berkorot tinggu Hawa. ini ya. oh, iku orang janjian. Lah ya, hubungane nek diwujudno sendak kep. Sama dulu tentang kitab-kitab fikih sing ageng bawa dan sendakep wis standar Bro wadian napa qabidon ya daul yusra biadihil yumna terus tahta sodri kada wae ora ana kriteria kaya versi ki Jawa wis miringe dhewe-dhewe ana sing <laughs> Ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya, agama. Agama itu punya fantasi. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu. Agama itu punya fantasi. Dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad damu syuhada. Betapa indahnya damu syuhada. Kayak begini, kayak begini. Terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai di Indonesia piyambak banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang Damus Syuhad sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang sehingga dia cepat mati syahid terus mlebu warga lewat damis Memang itu benar, artinya bahwa Damus syuhadak terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefianya terus kayak i, kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita, kita kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, akhirnya penting kalimat thayyibah. Ning omah yo gedak-gedak la ilaha illallah, nggo tahlil yo gedak-gedak la ilaha illallah. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi-kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendi pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak Artinya andekan kita merunut secara apa ya, secara konkret, itu tentu kita tidak akan mau gede-gede gedek la ilaha gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha ini aman. Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriat-zuriat kita lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya andekan kita mau objektif ini pun mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridan ilmu ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah dari kita sampai ila tina sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat mata budu namim badi. Cung, aku pe mati. minta tak kono mau sitok mata budu namim badi. Terus kalau nak budu ilaha kau ilaha abaika. Mau napa kalau jamin bahwa kita kita ini pasti menyembah Tuhan yang bapak sembah. Lagi ayam nabi-nabi di terus mati ayam. Artinya untuk mengawal lele itu tidak mudah. Kita butuh zuriyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha il tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bala. Nak 200 plus jembari rezeki. Oh, modelnya kok ana paket plus kayak marketing. Oh, modelnya kan ijazah terus agama kayak kayak iklan, kayak market marketing. Nah kok tambahane sing ketara sesat. Apa nak liwat sanatku. Wah, oh, iku mursid ketara, dia kepentingan. Apa oh, meneh nak sanate via dekne luwih man mandi sanate sanat mutasil sanat tabarom buah semuanya tapi sebetulnya tidak sesederhana akhirnya orang fantasi sendiri sementing wiridan Allah sebanyak banyak secara jum jumlah ya begitu terus Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi itu. Sama seperti orang yang misalnya mau hadis. Adunya mata on khairu mata iha almaratu solihah. Terus wantri kiai rebutan golek wanita solihah. Berhubung bojone sampean ngecewakno rabine, urung pati solihah pegat rabin lah. Roba rabi pegatan terus mergo dalih sedang berburu almar atis solih Ya malah sesat mana atau santri rabi-rabi bergamen amben golek marati solih yang solihah atau solih Gelem buk bukti rasolih <laughs> kan. Wong gelem aja. Lah santri ku ya bento. nek ku pacar santri, perkara golek salihah tapi gelem pacaran terus itu serapati solihah, tuh. Orang nak solihah kan, tentu menolak Batara. Eh, mau nih kan mau itu kan versi ini di. Yo, ya, ya mana tuh solikan nih butuh rajul soleh. Gue soleh sih. Mana tuh solikan rasulullah orang penting. Ya itu tadi. Setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi. Harusnya ada begitu. Khitab agama itu direspon secara hakikat. Artinya secara keseriusan hati. Utkhulu fisil minabo kafah. Kita ini ndak selalu selalu merespon agama ini dengan yaitu dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngedikan wajah itu bi'amalikum. Wah jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi dia di, ono sing fantasi ini penting kerja sih, mulang semben. Wah karena kerja tenan ya kedunya tenan. <laughs> Orang balik mulang alumni pondok, ya orang balik mulang balik kedu. Aslinya perkara fantasi agama, ini awalnya orang iso berjuang tanpa duit so akhirnya kerja tenan. Nah, sing enak sing kiai kedua itu model agen. Berjuang ora iso tanpa duit. Duit ora iso tanpa proposal. <laughs> Oh. <laughs> terus oh akhirnya nganggo jalur sing jalur propo? Proposal. Ana ketiga kiai Berjuang kudu nganggo duit. Duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong su. Lah versi ketiganya kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama itu fantasinya sendiri, sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi amalikum anfusikum bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri kita. Titik. Nah, sumak suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing. Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi amalikum, duwe tenan niku. Ya ora duwe eh, wong liya sing maklare kuwe Wong cara teori naku amwalikum amwal idofaningkum. Idofa nak arali takses ya milki berarti ya dua em. Nah arali milki ora napa? Duwe em em ya em ora ora wong sugih. Tenangane ora maklaran toh Ayo kiai wis repot. Niku mondok orang alim boyo. Ayo mondok bullying wae boyong. Boyong. ini kadung duwe sindrom fatwa. Mondok santri kan senengane fatwa. Delok tiap ana fenomena sosial, takokno kiai YNU, fatwa ini seliweran. Mergo wis duwe naluri fatwa, semangat fatwa wis duwe. Ilmune pas-pasan, semangat fatwane jos. Ilmu tetep pas pas-pasan. Nah, eh, gue niku dina disewani kiai-kiai perkara takok fatwa. Eh, tak takok jenengan takok tenan apa nyocokno? Mestine nyocokno Gus kula wingi. <laughs> Mergi kula wingi kadung fatwa <laughs> mesti. Mergo wis kadung napa? Semua mangan. Aduh masalah bodoh-bodoh. Wadal zaman pondok ya ora tau sinau falak, ya ora roh pojok ya ilmu falak. Tetep nak buada melok omongan pelang-peleng. pelang. Suwen <laughs> eh, lagi kan fatwa apa? Oh, suwen mania. kan. Mergo zaman ning pondok wis wayah rumu, wayah jibu, senengane monis-monis iki haram, iki wajib, iki sunnah. Mboten angsal urip ngoten kriminal cara kula kriminal. Nah, menciptakan kondisi ya itu kan dia akhirnya fatwa bihuri ilmi. Dia tidak sadar bahwa dalam tubuh manusia itu ada potensi khoyali wah. Mengenai hikam nyontok niku kasautis sikah koyok suara angin sing mlebu jendela. Terus fatarohu asaden atau faroaitahu tahu asad. Di, orang karena ketertekanan tertentu, ono suara angin ibu jendela meraung dikira macan, sehingga dia tak takut. Padahal mau suara jendela, suara angin sing mlebu napa jendela. Lah agama itu jangan sampai begitu. Maksudnya jangan sampai begitu itu tadi. Ketika Rasulullah cerita tentang betapa terhormatnya jamu syuhada, betapa mulianya jamu syuhada, itu Rasulullah dulu kan memang perang melawan orang kafir. Perangnya juga berhadap-hadapan. Wajar kalau damu syuhada sangat terhormat karena benar-benar perang lillahi kalimat. Nah kita ini ingin damu syuhada tapi dengan versinya sendiri. Misalnya setengah broken nganggo versi bom bunuh diri. sedurungnya setengah broken. Nah, kayak kasus Pakistan kemarin, orang itu hanya broken, hanya putus asa melihat Pakistan yang compang-camping dengan perang semenjak dulu perang mulai Benazir Bhutto sampai Musarah perang itu tingkat compang-campingnya negara menjadikan orang banyak yang broken tambah banyak yang broken tambah banyak menghalalkan bom bunuh diri di Irak juga begitu tapi mereka tetap berfantasi bahwa itu damus ya kita tidak menfonis iya apa enggak tidak menfonis itu tapi betapa asal usul motivasinya itu tidak mesti karena kayak jihad zaman Rasulullah karena kondisinya sangat berbeda berbeda. Ya kok sampean ini gitu, serah di duit-duit ini kan pasukan berani mati Gusti ayo wani. Urip serah bahagia, ono pasukan sing ora jelas mbak, ya kan seneng. Saya kita beda, iya iya NU wong ngentri wong nganggur-nganggur. Mbok tim pilkada dia semangat. Tapi karena santri sawangane ono nuansa jihad. Padahal semangat ya, dibang ning nganggur kan aslinya kan. Mbok dia ada tim sukses apa ya sama. Tapi karena santri semangat. Ora jihad khilah napa? Jihad. Jadi hakikate baise ya timbang nganggur niku. Jajal sampean misalnya saiki ditekdir mapan desa Wombo ya pegawai negeri kok sibuk. oh isu-isu isi gak melok tim sukses. Gue apa ya. lek ngono kok kelaparan tak mesti. Lek berhubung nganggur, ya ya cocok. Ya. Repot kan. Ya sama kayak jamaah-jamaah Terus saya mbak tak takoki, ya, hakikate krana sampean nganggur apa krono jihad? Hakikote. Munggo ana pilkada kuwe sibuk. Sale sak kula mawon Pekerjaan duwe, duit duwe, pengaruh ya duwe. Nggih mesti biasa-biasa mawon. Misalnya memilih ya karena memang harus memilih secara syariat harus memilih. Tapi nggih biasa-biasa mawon. Wong kula sering dipatani utusane bupati sampai bupati. Gus boten derek niki niki. Kayak kula biasa-biasa mawon derek derek sebunti maksudnya derek derek sebunti gak enak menaik jenengan kerso gak kulo jawab boten kerso lah saya takut aneh kan gak kulo jawab boten apa kerso nak menaik jenengan kerso ya, itu gak jawaban kulo boten kerso selesai mereka orang nganggur Muga kalau nganggur ya kerso kerso Mana penting, ya nganggur penting. Jadi <laughs> Jadi calon-calon bupati-bupati itu bisa ngerengkrut. Ngadepi kira nganggur ya pusing. Nyuapai kondi, ya pusing. Aki <laughs> nganggur kape. Ya dia men, oh gawe kumpulan istighosah jam songo apa nak jam kerja, tetep wakeh. Kan waneh jam songo jam kerja. Nak sing wira swasta ya ning pasar, sing negeri ning kan Istighosa jam sepuluh awan kok. Ora dino Ahad wis bekes lapangan. Ya berarti mau nganggur kabeh to. Lho nggih to. Aja jajal misale organisasi dia sing akeh wong nganggur mesti milih bengi utawa dino Ahad. Kene cek Senin cek Kamis ya oke ya jam 09 jam 10. Wah matekno wong tenan Alasannya itu tadi, punya fantasi agama bahwa kumpul-kumpul zikroh itu baik itu fantasi saja. Sebetulnya untuk menjadi baik itu banyak elemen ya, banyak sarana untuk menjadi baik. Misalnya dulu Rasulullah itu ada sahabat yang sering di masjid, sering tahajud sampai matanya rusak, sering puasa sampai keluarganya terlantar. Itu sampai tanyakan para ahli hadis soha itu mutawatir. Sampai Rasulullah duka, tidak bisa kamu melek suwengi mbok sholat, tidak boleh kamu puasa terus sampai keluarga kamu terlantar dokter innali ka haqqon wali ahli ka hak keluarga kamu punya hak meripat mata kamu punya hak Rasulullah duka-duka sekali ada seorang sahabat berhubung latihan ngiyai ngimami semangat rakaruan suwe rabar ada di antara makmum mengadu ya Rasulullah saya ini orang yang penggembala unta wayang lebok nonton Abu Dhar ngimami ngasar gak biar biar <laughs> Padahal jam-jam ngelebok naun, Untuk. Terus ibu-ibu ya lapor. Sholatnya rabar barbar anak kula seneng wangi seneng omah wae nyuso. Nyuso. Wa Abu Dzar tuwi bali Nabi senene tenan. Afatanun anta ya antaya abadar wak Islam. <laughs> Fatan ya Budar kayak ben-ben merusak nama Islam. Ini juga manis di bawah jam song awan dino senen kemes. Jadi kena diundang ibu bapak juga gelem. bensangannya sangane <laughs> Saka ya teka. Kemis ya teka Senin ya apa? Eh bebek tak kok kok Senin saya. Akad ngono ya prei. Ini kan macam urip samane kok. Akad ngono napa? Prei. Jadi nek diundang istighosah Senin utawa Kemis jawabe ngeten iki akad ngoten ngene apa? Prei. Yang ngono urip kok macam. Jadi dulu untuk wiridan baik itu ada sarananya. Dan ketika salah sama Rasulullah disenain, yaitu tadi contohnya Abu Dhar. Abu Dhar itu sudah ingat Allah lama, dibarengkan pas sholat itu kan sudah pas. Tapi nyatanya disalahkan oleh Rasulullah karena ingat Allah terlalu asik pada kondisi tertentu itu kadang di efek yang nggak baik. Itu tadi penggembala-penggembala unta sing wayang lebok nuto, berhubung asare gak barbar tergang terganggu. Enggak sing apa nang nyusoni anak gitu terganggu. Makanya sampai Rasulullah terus secara resmi ngendikan idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat. Kowe nak ngimami salate aja suwe-suwe karena di antara makmum kamu ada orang sing wis renta sudah tua, wa dzal hajat dan banyak yang duwe kepenti kepenting. Ya berarti kita sebagai organisator yang baik, gawe undangan ning jamaah ya harus diukur. Nak Senin rawan jam kerja, rawan nak ngono prei ku ah, ah harus dihitung wong sholat saja sama Rasulullah dihitung sejauh mana tidak punya efek pada makmumin makanya artinya makmumin itu begini sholat tapi ketika kamu sholat sendiri fal yutawil masa aku nak sholat dewian terserah apa suwi atau apa sedih Artinya ketika terkait orang lain, tentu efek pada orang lain ini kita pikir pikirkan. Yaitu kita ngimami kan efeknya pada makmum. Nak kue suwi gak gua nggak? Oke, Karena aku sholat dewan terserah kowe pisu. Lah podo kita wiridan nggih ngoten. Ki apa wiridan Senin jam 09.00 nggih monggo kau yang nganggur ning omah tapi mojok dewi kau ning kamar. Wong kue dewi sing nganggur. Lah tapi aja pepeh kiai nganggur jam songo awan Senin terus jamaah mbok jak wiridan jam songo Senin. Nak ra gelem kau kuwedonyan, jak wiridan raglem malah mara toko mara sawah. Lah jenengan ra kedonyan to, Bang, nganggur. Lah nek kowe dhewean monggo ape wiridan Senin jam 09.00 mojok neng kamar cek. Tapi ketika ngajak orang lain itu harus diper timbangkan karena terkait orang lain sama seperti Rasulullah ketika nawang imami sholat kudu standar. Karena nanti makmum ada yang macam ah, macam. Paham ya? Ini harus jadi pelajar. Jangan jangan tak nopo elek. Nah elek ya ora elek wiridan barane elek. Bandingane ketoprak nih mawon timbang nekani ketoprak tayub ya apik nekani iku sebatas itu apike iku sebatas itu Apik berbanding gitu, timbang. Ya, apik timbang kan apik pas-pasan. Tapi untuk apik ideal itu disyaratkan banyak hal. Ini gue misalnya wiridan di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Yaitu zaman Rasulullah itu ya tepatnya jam telu bengi selain tidak ada aktivitas duniawi juga inna atau laili ya asadu au akwamun apa gila ya, tapi kita kan punya fantasi sendiri sebagai organisasi lu dan bengi dia agak heboh ini masalah politik lah ujung-ujung ngomong ngomong wis anil madoji yatuna rabbahum khaufau wa tama sebagian ayat nerangno walladzina yabituna nali rabbihim sujadaw wa jadi orang-orang baik adalah yang bermalam-malam sujud. Artinya Allah menunjuk waktu bahwa waktu yang pas untuk ingat Allah adalah bermalam malam. Tapi kemudian itu tadi kita punya organisasi, punya lembaga, tentu punya versi untuk mengelola umat. Tapi ngelola ini karena kiainya nganggur, orang sensitif nih jam kerja. semua jam songo ya monggo set, setu be nolak, nah, jadi minimal ya setu be akad lah. Paham ya? Dari dari cerita-cerita saya tadi ya, biar jamaah sini ya, siapa saja yang ngaji saya. Agama itu punya satu sisi kelemahan. Kelemahannya agama adalah karena pemeluknya itu terus punya versinya sendiri. Ya, tadi kados damu syuhada. Darah para orang mati sah itu berapa melahirkan aliran kekerasan. Kemudian punya versinya sendiri. Versi paling ekstrim adalah yang kemudian menghalalkan bom bunuh atau tidak membunuh diri tapi menghalalkan darahnya orang lain hanya karena beda aliran beda faham ya itu tadi dia punya fantasi sendiri misalnya baca hadis tentang jihad wah nangun aku mati syahid ya ini dia tidak sadar bahwa tidak semua motivasi motivasinya itu baik ya kita harus evaluasi kalau memang misalnya Belanda nyerang Indonesia ya kita harus jihad dan itu musmaleh zaman Basim Asari pun mewajibkan santri jihad zaman ngusir Belanda Belanda. Kalau itu kan jelas sudah mirip-mirip zaman Rasulullah. Tapi kalau jihad sekarang dalam kondisi tertib normal kan susah. Enggak ada ulama yang anti jihad. Kita pasti jihad. Nyatanya zaman ada Belanda, ada Jepang, ada agresi Belanda, Jepang, semua ulama juga fatwa. Santri harus ikut akad apa? Senjata. Selama ini Islam garis keras kan nuduh NU kiai itu tidak berani jihad. Kata siapa? Dalam sejarah kita ini sering melakukan apa? Jihad. Tapi kan yang benar-benar kondisinya furkon, mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kondisi sekarang kalau sampai berdarah-darah itu kan ya nanti dulu. Bukan karena kita takut, enggak. Jangan-jangan fantasi damu syuhada itu lebih mengilhami kita ketimbang hitung-hitungan strategi. strategi. Ya sama seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kayak wong mulang ngene ngene terus mulang awur awuran Iku mah Jam songawan wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji. nara ra gelem jare ya kedonyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang. Tapi secara teknis kita awur awu awur Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu mesti jam sama malam. Jadi saya ngantor Senin, Senin Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kulo ya jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini. Milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam ker jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampai baca di Ihya itu. Babu Fadlil Kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, tidak apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya baik sahabat yang koyok santri-santri nganggur kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang spesial santri. Ya nganggur macam spesial. Walhasil terus wonen tiang nom ke coro kene ya gue pacul, coro kene tapi coro Arab ya pemergai dagang mau Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. kalian lihat di lah karena jalan duhu villa, Maksudnya betapa bahagianya dia andikan kekuatan itu untuk Allah maksudnya itu maksudnya para sahabat ini buk canom nom nom segagah-gagah melok ngaji ben ketangkasane kegagahan itu, lillah untuk Allah terkait kanjeng Nabi la takulu kadalik kamu jangan komentar demikian Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafakoi, dia kerja juga ibadah. Akhirnya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Talib, Itu tidak gratis. Beliau dari Abu Talib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah jadi beliau nak kundur tengah Abi tapi jam kerja kerja. Ini ku Roil Hunam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang tengah Abi Ketika nginjak dewasa 12 tahun, ini gue dilatih Abi dagang teng Sam. Gitu gitu tarik-tarik umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khotijah itu sudah punya pengalaman dagang Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi ah, agen. Nah, melani Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba'ah. Kena biaya kawin. Nah, tapi sampai santri rata-rata kan saya ingin nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis aneka sunnati. Faman rohibah sunnati falesa ini. Pokoknya nekah sunatku. Ngerasa neng sunatku falesa mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato tatoa ah, minggumul sing kuat biayari kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudi sar sarti. Berarti khitab fal zawat, iku nunggu khitab manis tato tatoa ah, minggumul da. Faham? Ya, nah, tapi kiai kan gak tuh nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas barengi sarang langsung kerja lho terus BKM. Mereka Rasulullah secara tarikhiah juga begitu. Beliau secara tarikhiah juga kerja sebelum neka. Ya, tapi cerita ini kan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang yang tidak begitu kan. Nah, kayak kue kue mondok gak gak siap kan krono hadis ya. Padahal ya zaman ngaji tarik kerungu kerungu. Nah Rasulullah kerja sih, turunnya neka ya kerungu kerungu. Ya kerungu hadis manis satu amin kumul. Tapi hadis itu kan nggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis bahwa aneka sunnati, faman rohibaan sunnati falesa. Pokoknya neka sunatku sing rasa seneng nuh. Nah, sunai Nabi neka ora kudu mati Islam. Kafira ya neka, Cina ya neka. Paham Ini masalah-masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Ini perlu diingat sebab itu ada pepatah terkenal yang kalangan ulama al Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam biam. biam. Ini kita nggak fantasi ini dewi dewi Lah fantasi itu gua anggap aku aku. Kan bapak patah terkenal al Islam mahjubun bil muslimin. Ya, Islam ramah juga gara-gara pemeluk dhewe itu. Mergo dua versi dewi dewi sing kadang versi iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi itu membunuh Islam. Nah, kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing no Quran, no hadis so, so Misalnya tentang kawin, baku tentang kawin prakawin kita pakai hadis manis tato amikumul ba'ata fal ya tersebut yang mampu kawin Fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa ini mubain dikumul umat. Ana anu ikah nang dia anak sing akeh pisan. Mergo nabi seneng umate akeh. Eh, tapi pikirannya kan ngeres deh. Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya kan. <laughs> Nah, nah, Hadir dua sar wis meneng ngono asute kumpuli terus ben anake nang ah, nang akeh. Ya, tapi tanpa ini, akhirnya di anak akeh gak kualitas. Di Arab itu putus sekolah kabue <laughs> dia anak papat kelaparan kabe Ya mereka cara memahami Islam itu pelang-peleng Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum napa azwaja kunu ilaiha terus semua diwaca wajah ala bainakum mawaddatau warahman Ciri utama orang berkeluarga, suami istri. Ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddata warohma. Ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fakih jelas kok itu alwasa ilfi hukmil makosid. Sarana itu sama dengan tujuh tujuan dengan kita dua anak pelang pelang tanpa mempertinghitungkan kekuatan ekonomi kira-kira marai mawadah memarai teman-teman piring kira-kira ya eh, dua anak pelang pelang dengan keadaan ekonomi pas-pasan kira-kira marai mawadah memarai bencana tingkat kecintaan anak pada orang tua orang tua pada anak ketika ke ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Ini mergo al fi hukmil makos. karena soal Nabi kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anak Untuk akeh kan gak kudupi itu wae lu. Cara bahasa Arab sing diarani jamak iku telu ya wis Jamak. Kowe kok gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8. 11. Ya iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami ini kan. Ora sekedar nikah. Ya sesuk terus tresno nikah sunati dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami <laughs> sesuk ditresno kan. Nak ngono persis niru sunai Nabi ora sekedar nikah, tapi ya napa? pas pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih mana pahame yo. Nah, itu kan aja itu tadi bener teori ini wow al Islam mahjubun apa? bil muslimin karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam carut marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh muslim eh, pengajian tengah NU nganti saat ini protes Kulo lakoni tapi kulo protes kulo. Kulo teng Yogya teko geng ngaji, teng Medion geng ngoten teng Yang ada eno buat ben-ben aku ngaji teko dek gini gene uang dan yuk Yogya mangan. Monggo didahar. Kita ini kan seorang ulama, jari ilmu nih agen tapi temanya monggo-monggo didahar. Wis bar mangan kabeh orang sing teko loro karek rata-rata ngono, nak teko kan terlambat. Ngaji pe dimulai ras itu. Monggo-monggo dari yen ngenteni sing karek. Wah, sing karek es teko wis bar mangan. Ana sing karek kan. Monggo-monggo dari ini mau niki dereng. Ngajine sok apaan? Aman monggo-monggo dari bar kabeh. Oh, wis bar iku kok ngaji sewedelok. Baru ngaji daran mana? Jadi dari makan ke makan ngono. Eh, ngono lah ngene, mungkin dia ini ikhlas mbendino ngaji setengah-setengah alim. Tapi jamaah kan wong akeh susin diteni nek Pak Kaji iki mayor, naiki iki rapati mayor. naiki iki buwakil mangane mbek tembe pengajian-pengajian jamiah fatayat nismat anu tuwiten-titenan. Jadi terkenal dikaji melomo, dikaji med medit. Gara-gara iku mau pengajiannya pakanan. Jadi ya akhirnya repot. Jajal gini kaya kula, medit ke sugera ketoro kan. kalau teko ngaji bar mulai. kalau ngaji temandangan kan ngoten. nang ini enak Gus sing medit raketoro sing lomo ya raketoro ya Aman tuh Eh jamaah-jamaah rutin fatat muslimat tak doniteni kabeh. Nak Pak kaji kilo, mau Pak kaji mereka iya itu tadi ukurannya adalah jamuan. Menawa ini diam-diam ini ini, nah iki sangune rada akeh iki sithik sithik. <laughs> Di berbelo dlotok kabeh, di berbelo. Ya, cuma kiai muru arah bakas, tapi diam-diam niteni ini nah iki sangune akeh, <laughs> iki sangune sih. Eh di berbelo agak karu-karuan. Harus ada yang melawan tradisi Ya kita ngelawan tidak berkutik, kita mulai dari diri sendiri. Nanti kalau tak tradisional ngaji, teko ngaji, Untuk tujuannya ngaji ngaji. Lah kok mangan tak sak dari. Ya namanya kumpul orang wae itu mangan. Tapi bener-bener kita ini sebagai selingan. Tidak sebagai tujuan Udah. Kalau ini hati udah penting dunia bisa, nggak populer Allah, pernah dipengaruh Allah, nggak paten. Kok repot udah paling esuk hisap pengiran pangeran lah sampai sampeyan. Ning udah diame. Nah itu tadi gitu, betapa versi-versi pemahaman tentang agama ini kemudian diam-diam menyimpang. Penyimpangan itu terus kemudian jadi syariat karena kita tahu. Itu kan ngeri toh gitu. Kita misalnya berfaham sebetulnya salah tapi karena kita tokoh jadi diiku diikuti. Ane saat ini monggo gue balik tegede garis yang zaman kanjeng Nabi itu tadi. Kalau Rasulullah ngentikan manis tato aminkumul bata faliyata zawat, kita bikin syariat bahwa perjaka wajib kerja atau berusaha kerja untuk supaya sesuai manis tato amin kumul ba'ah baru fal yatasawwat. Tapi misalnya tidak fal yatasawwat karena tujuan nikah utama kawin adalah melawan perzinaan itu fal yatawas apa ndak harus tetap kita lawan perzinaan karena wala taqrabu zina innahu kana fahsyata wasaan apa sabila zina tetap kita jawab. Nah, setelah kawin Ya harus itu tadi untuk menjadi wamin ayati. Nikah itu menjadi ayat Allah kalau ada wajah Allah mawat datau warah Memang sama ayat Allah mau nikah itu diakat non Malah sing inti ini ayat litas kuno ilaha supaya kamu tenang melihat perempuan itu. Dan Abu Jum rambut nafkah ya jedar jedar jedar jedar lawang entak piring piro wes kere piring main buntang banting <laughs> tuku es rakuat malah main bendina diban dibanting Mau anak edo abang itu perkara menti cewek ribo. Ajane mangkel bapak e, korban. Kita ini kan melahirkan generasi yang hilang gara-gara salah aturan. Ya. Kawin pelang-pelang akhirnya orang ana baca ala benaku mawaddah tau warah. Ya anaknya musibatan babalaan. akhirnya kawin ra nganti telung wulan padha ro EPDWD. Mak, mak munggo ra takdir aku mohon untuk masiku. Munggo ra takdir, takdir disalah-salah, munggo atas nama takdir. Untungnya cepet dia anak. Ngomong untungnya rada hipersek, cepet dia anak. Akhirnya gara-gara dia anak, boe kan anak meningun. Aduh, cung gue kadung dia anak. Jadi <laughs> orang pegatan ini pada-pada munggora kadung duwe. Anak untung udah cepet duwe anak. Coro-rais bubar suwe. Mergo gara-gara dia anak, jari sing wedok untung kadung. Nah, jadi senengnya seneng kepeksa. Dan ini mau kadung dia anak. ini sambatnya ibu-ibu nih coba. Untung kadung dia anak. Cara ora tendang nanti. Lah itu contoh betapa kita punya keterputusan antara nikah sunati dengan kenyataan kosdun nikah. Ini ku ada wajah ala benakum mawaddatau war. Ini mawaddah warma itu sudah hilang. Ya sama seperti tanah kahu tanah salufa ini mubahin bikumul umat. Apa kira-kira Rasulullah itu bangga? Roh umat itu kelaparan kabeh anggap kabeh kesak kesik kabeh. Bangganti mbek mau telu papat tapi kualitas. Ambek pitu rakwa kualitas. Lagi pula banyak kampain kamu artikan pitu songo. Wong jamaah wong loro yo wis darani jamaah jamaah. Bahkan ada ulama mengatakan untuk banyak cukup dua. Mereka jamaah mau disyaratno makmum mbek imam wis darani jamaah jamaah. Jamaah artinya wong akeh kan. Takono ahli nahwu, akalul jam'i salah satu. Nangger telu darani sing ngongkon ngartekno pitu sanga sapa terus semua anak empu itu kuru kabeh pira-pira ora kena lapar. Mbak mbok urip dipikir Nah, jenengan takel. Nah, berarti jenengan seneng KB. Ora urusan KB KB nanti ora kampanye KB, kampanye kualitas ini kampanye salah paham. Kok masalah KB KB ini. Nonton perkara KB KB diukur. Ketika Rasulullah ngendikan itu diukur, diukur secara kekuatan syariat. Ya misalnya begini, kita bukan bela KB boten. Misalnya sampean ngaji, ngerti. Alar rojul nafakotu ahli bahwa seorang lelaki wajib nafakoi keluarganya. Sampean kan iso ngitung, nak keluargaku papa tuh kita mampu, loro ya mampu. Tapi nak sewelas kita era mampu, anak songo, bojo sih situ. Kan iso mbok ukur. Berarti dengan banyak itu kemudian kue raisong iso nglakoni kewaji kewajiban. Padahal gak bisa ngelakoni kewajiban tentu masuk kategori itu dosa. Jadi membaca syariat itu harus dihitung. Ya sama zaman Nabi ya begitu. Ada seorang pemuda kuat anak Yaman datang ke Rasulullah, ya Rasulullah nujahidu maka saya mau ikut jihad sama jenengan. Jawabnya Nabi lucu. Padahal jihad, jihad zaman Nabi jelas benarnya. Apalagi ada Rasulullah. Jawabnya Nabi, ala walidat Dah kue kok melok aku perang. kue dua ibu, kue dua wong tua. Naam ya Rasulullah, kula cek di ibu, wes mulai cek pamit. Nak ibu mulai ya melok, nak ora ya rasul Malah sebagian riwayat ndak begitu. Sebagian riwayat, lah kue dua ibu. Nggih ada ya rasul kal fa fiha jahid. Ya wes kue ngapi ibu, ya wes ji jihad. Harusnya dipertimbangkan sekali. Karena Rasulullah tahu inti daripada jihad perang ya kepengen kemaslahatannya wong Islam. Lah apa maslahate ketika demi jihad malah nombok terlan? Terlan. Itu dihitung betul. Nah, tapi saya uang kan pelang-pelang fatwa fatwa. Kan ini itu fatwa, caca pondok itu pondok marahin, mania fatwa. harus <laughs> payah. Nes. Untung kan wong alim kaya kula. Sing ya artinya sing balekno tatanan. Kula nu pulang teng sarang mboten nanti kula fatwa. Kula bayi so ngaji lah nanti ate fatwa-fatwa takok tiang Gus niku hukume piye cangkemmu zaman akhir takok hukum ora usah takok hukum <laughs> hukum bareng eh tapi do gaya tok takok hukum jan do sumpek ning omah golek kiai sawangane bakas hukum ngono tok sumpek-sumpeke dhewe terus kiai dadi korban go sowan-sowanan Dari alasannya nak kulo sowan kiai hati adem, bang kulo adem, neng omah bojo menjedar jedar pure pure gara suara adem. <laughs> nih radem banyak pelampia. Pelampia. ini uraswan kiai lah ya tetep metu koma. omah. dalam keadaan pa panas. <laughs> kiai ini raro nak diakali ke sowan-sowanan perkara wong bingung. <laughs> Ditampa ay, Alasannya falikrim defa, nyen tamu ya di rumah. Nah, kula nganggo paham. Maksudnya dihormati lurus noniku tak kandhani nak urip musalah Maksudnya. Nah, soal teh itu juga itu, teh murah, tak nganti nganti aku gula No tapi no Ngene lho sowan kiai ya ibadah, ini rumah anak bojo luwih ibadah Ibadah. no sowan kiai ya ibadah, ini rumah anak bojo bener luwih ibadah Luwih ibadah. Terus senengane ngeluh, bojo kulo judes gak neriman Gus ngene ngene. Lha kok pun neriman uang Wong dipek menangi di mau tunggale. Ya. Bojo kulo nunggu buatan neriman. Lha kau pun neriman? Bojo kulo elek, kau pun apa mbarek? Lha kiai dong umat kulon mbek kula rapati loyal. Aku dia dhewe apa loyal? Wong kowe misale di acara rat salami tempel gremeng ngono jenenge ya ora loyal. kira loyal umat tembokan loyal kok penak. Umat kulon nu senenge mbek kula pas-pasan. Lah apa kowe seneng mbek umat tenanan? Kowe seneng mbek umat perkarane nganggur sing kelola umat kan. Kowe uang rasane al wong liya, awake dhewe diso disoal. Ya, dipek napa cara Jawa dipek menangi napa? dewe. Mbon niku cerita-cerita itu tadi ya. Dadi sakniki ampun bakas khoyali-khoyali tentang kiamat. Nanti sampean terjebak ngangge ini napa? Kiamat. Mbon sakniki mau kula janji qadhiyah ketiga. Qadhiyah ketiga itu cerita Rasulullah ngadepi musuh-musuh. Dzarni waman khalaqtu wahida. Dzar galo sira Muhammad ne ingsun, ai utruk ni sini ninggalo sira Muhammad ne ingsun. Waman wong kholak tu kang gawe sopo ingsun atfun alal mafkul au maf'ulun ma wahidan ingkang ijinen halun min man saking dawuh man man tu au min domiri itu saking domire ikilah man al mazufi ingkang den buang min kholaktu saking kholaktu mergo cara nahwu kan wa man eh e tuhu dadi wonten domir sing terbuang e min faridan se ijen bila ahlin kelan tampo ahli wala malin nan ora dunya wa teman al walid bin mughira al maksumi wa al lan gawe sapa ingsun lahu maring man malan ing donya mamdudan ingkang akeh ewasi eh, antik ingkang jembar mutasilan ingkang ketemu minas yuruk saking ingkang saling berkelanjutan maksudnya mutasilan minas yuruk saking pira-pira tanaman wa duruk lan pira-pira poan susu nih susu perah nih wati jaroti lan perdagangan wa banina lan pira-pira anak asrotan 10 aksara tolu e akeh syuhudan hale iso nyekseni kabeh ya seduna tegese sing iso nyekseni kabeh al mahafila ing pira-pira pesta Watus mau lan den dengar apa syahadatum kesaksiane wong akeh. Wa mahatulan jembarno ingsun ai basatu tegese jembarno ingsun lagu maring man. Fil aisi ing dalam penguripane wal umri lan umure wal waladi lan anak tamhidan kelan jembarno ten. Sumayat mau mongko nuli seneng sapa man anak cita ento nambahi sapa man. Wes tak kei donya akeh cek kepengene tak tambahi kala aja mengkono la asidu. Ora bakal nambah ingsun bu ing man ala dalika ing atase mengkon mengkono malah. Inna sak temne man kana ana sapa man li ayatina maring pira ayat kita ayul Qur'an tiksi Qur'an iku anidan iku wong sing akeh mungkare, mungkire. Ai eh, muanidan tegese sing mungkiri. Sauruhi kuhu uta Bakal napa nenggelamno ingsun ing man ayu eh, kalifu tegese maksa ingsun ing man saudan ing kepayan e eh, masakotan tegese kepayan men adab saking siksa. Auja balan utawa jeneng gunung minarin saking neraka. Yas adu kamu munggah sapa fi ing dalam jabal. Sumayahwi mengko nuli tenggelam atau turun sapa man abadan dalam selawas.